yang memberikan pelajaran kepada kita. Di sana ada dosa-dosa besar yang akan membinasakan seseorang, yang akan membuat celaka, yang akan membuat binasa seseorang. Ijtanibu sab'al mubiqat jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar kalau ya Rasulullah para sahabat bertanya apa itu wahai Rasulullah wa mahunna apa itu wahai Rasulullah yang pertama disebutkan asyirku billah berbuat syirik kepada Allah Aylihatul kiram rahimani wa rahimakumullah disebutkan yang pertama berbuat syirik kepada Allah menyekutukan Allah disebutkan dosa besar yang pertama kali disebutkan dalam hadis ini adalah perbuatan syirik perbuatan menyekutukan Allah perbuatan beribadah kepada selain Allah bersama dengan ibadah dia kepada Allah syirik adalah dosa besar yang paling besar secara mutlak Syirik menyekutukan Allah beribadah kepada selain Allah adalah dosa besar yang paling besar. Kezaliman yang paling dolim, kesesatan yang paling sesat, kekurang ajaran yang paling kurang ajar yang diperlakukan yang diperbuat seorang hamba kepada Robnya yaitu dosa syirik dosa menyekutukan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Barang siapa yang berbuat syirik Sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar Wa ma yushrik billahi faqad faqad dalla dalalan ba'ida Wa ma yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida Barang siapa yang berbuat syirik Sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh Inna syirka la zulmun azim Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang besar Ini dalil dari ayat tentang besarnya dosa syirik Dosa yang menyutukan Allah Dari sekian banyak yang menjelaskan tentang besarnya dosa ini dari sebuah hadis atau dari beberapa hadis disebutkan juga Ala unabi ukum bi akbair kabair Maukah kalian kuberitahu dosa besar yang paling besar Qala asyirku billah Sebutan yang pertama kali berbuat syirik kepada Allah hotel kiram rahimani wa rahimakumullah Karena ketika seseorang melakukan perbuatan syirik Perbuatan menyekutukan Allah dia telah melakukan atau mengambil tandingan bagi Allah maka dari itulah perbuatan dosa syirik dosa yang sangat besar bahkan Allah tidak mengampuni orang yang melakukan perbuatan dosa syirik innallaha la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik mengucuk menyekutukannya dan mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Para ulama berbeda pendapat apakah syirik kecil itu masuk pada ayat ini. Sebagian ulama pendapat syirik kecil masuk dosa yang tidak diampuni. Bayangkan. Syirik kecil termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah jika dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Banyak yang berpendapat seperti ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Innahu man yusyrik billahi faqad haramallah Innahu man yusyrik billah faqad wa alaihi jannah wa ma'wahun nar wa malidhanimina min ansar Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Maka sungguh Allah akan mengharamkan baginya surga Dan tempat kembalinya adalah neraka Dan tidak ada bagi seorang penolong pun Dan tidak ada bagi orang zalim seorang penolong pun hotel kiram rahimani wa rahimakumullah Itu besarnya dosa perbuatan syirik Perbuatan syirik banyak macamnya Sebagian ulama memberikan pengertian syirik adalah musyawatu billahi musyawatu ghairallahi billahi fi ma min khasaisillah. Mempersamakan selain Allah mempersamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Menyamakan selain Allah siapapun selain Allah, nabi kah, orang solehkah, malaikatkah dan yang lainnya disamakan dengan Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya ataupun di dalam asma wa sifat. Maka ini perbuatan syirik. Syirik bisa terjadi pada rububiyah seperti seseorang meyakini ada penguasa, pencipta yang memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Ini syirik pada rububiyah. Syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Syirik juga ada terjadi pada uluhiyah. Seperti seseorang meyakini ada yang berhak disembah dan ibadahi selain Allah. Juga syirik dalam uluhiyah. Atau dia menyerahkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Syirik juga bisa terjadi dalam asma wa sifat Naam. Begitu juga syirik, perbuatan syirik bisa terjadi pada ucapan, pada perbuatan dan pada keyakinan. Syirik juga disebab dijelaskan oleh para ulama ada syirik yang besar yang meluarkan pelakunya dari agama Islam mengekalkan dalam neraka ada juga syirik yang kecil yang merupakan dosa yang sangat besar Aylihatul kiram rahimani wa rahimakumullah itu dosa yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini Barang siapa yang melakukannya maka dia akan binasa. Dia akan celaka, dia akan sengsara di dunia dan kelak di akhirat. Tentunya pembahasan tentang permasalahan sirik bukan pembahasan yang singkat. Nah, pembahasan yang butuh untuk kita semua memprioritaskan mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu kita untuk membahasnya dalam waktu yang lama setelah itu kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari perbuatan syirik yang nampak dan yang tersembunyi baik itu ucapan keyakinan apapun perbuatan dan insya Allah pembahasan kita tauhid yang dijadwalkan pada setiap Sabtu di sini itu adalah upaya kita untuk belajar tauhid dan mengetahui apa itu syirik Kemudian dosa yang kedua disebutkan oleh Syekh rahimahullah ya, disebutkan dalam hadis ini as-sihru, sihir. Dosa besar yang kedua adalah sihir. Sihir ada termasuk perbuatan syirik. Disebutkan secara khusus saking bahayanya dan besarnya dosa sihir. Apa itu sihir? Sihir adalah ma khufiya walutifa sababuhu. Apa yang sebabnya tersembunyi? Apa yang sebabnya tersembunyi atau samar? Apa yang sebabnya tersembunyi atau samar? Tiba-tiba sakit. Tiba-tiba jadi gila misalnya. Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba membenci suaminya dan kebencian yang luar biasa tanpa ada sebab atau sebaliknya yaitu sebabnya tersembunyi atau sihir adalah disebutkan oleh Ibnu eh, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mukni azaim wa ruqa wa uqat yu'siru fil qalbi wal abdan fayumridu wa yuqtalu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji Sihir adalah jimat-jimat ikata jampi-jampi ikatan-ikatan atau buhul-buhul jimat-jimat jampi-jampi buhul-buhul ikatan-ikatan yuk sirufil kulubi wal abdan yang dapat berpengaruh pada hati dan badan ridu wa yuktalu wa yufariku bainal bainal mar'i wa zawji dapat membuat sakit membunuh memisahkan seorang suami dengan istrinya atau seorang istri dengan suaminya dengan izin Allah. Ini pengertian dari sihir yang merupakan dosa yang sangat besar. Dosa yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini yaitu dosa sihir, dosa yang sangat besar yang menyebabkan pelakunya binasa, celaka di dunia dan di akhirat disebutkan oleh pengertian ini sihir itu identik dengan jimat-jimat identik dengan mantra-mantra ikatan-ikatan buhul-buhul yang dapat berpengaruh pada badan dapat hati pada badan membuat sakit membunuh memisahkan seorang suami dengan istrinya dengan izin Allah ini sihir naam atau sihir adalah perjanjian antara tukang sihir perjanjian antara tukang sihir dengan jin dengan syaitan untuk melakukan sesuatu dengan imbalan tukang sihir melakukan sesuatu atau berbagai macam kekufuran, kesyirikan, penistaan agama, perbuatan dosa maksiat. Sehingga setan mau membantu dirinya. Ini sihir. Jadi perjanjian antara tukang sihir dan jin perjanjian antara tukang sihir dan jin untuk melakukan sesuatu dengan harapan uh, untuk melakukan sesuatu dengan dimana tukang sihir itu melakukan berbagai macam kekufuran semakin kufur semakin syirik semakin berbuat nista maka semakin setan mau membantunya. Naam. Contoh misalnya ada sebagian tukang sihir wal billah menulis Al-Qur'an dengan darah haid. Ada sebagian tukang sihir wal billah menjadikan Al-Qur'an sebagai alas kaki ketika mau masuk ke WC. Agar sebagian tukang sihir mengencingi Al-Qur'an ada sebagian tukang sihir menzinahi ibunya atau mahramnya dengan tujuan apa agar setan mau membantunya mau menolongnya mau mengikuti perintahnya kalau perjanjiannya bisa terlihat terbang maka akan dibantu oleh setan kalau perjanjiannya bisa seakan-akan kebal dibacok akan dibantu oleh setan kalau perjanjiannya untuk membuat sakit seseorang, membuat gila seseorang atau membunuh seseorang, setan akan mau melaksanakannya. Semakin kufur, semakin setan berusaha untuk memenuhi perjanjian tersebut. Nah, setan atau ji, uh, tukang sihir tersebut identik dengan dalam prakteknya tadi dengan jimat-jimat, dengan mantra-mantra, dengan buhul-buhul. Kalau ingin menyakiti hati, ingin menyakiti seseorang, dia cari bekas wanita atau laki-laki yang menyakiti orang tersebut misalnya. Misalnya sapu tangannya atau tisunya yang dibuang sembarangan diambil sama orang yang sudah mengikutinya. Dibawa ke tukang sihir dijadikan media. Kemudian dijadikan buhul, diikat-ikat, kemudian dibacakan mantra-mantra tidak lama setelah itu misalnya orang wanita tersebut misalnya yang menyakiti si A ini sakit gila atau yang semisal itu itu pengertian tukang sihir maka barakallahu fikum dalam Islam hukuman tukang sihir luar biasa dibunuh hukuman tukang sihir tidak ada kompromi dibunuh dipenggal karena dampaknya yang luar biasa. Dampak perbuatan sihir luar biasa, kekufuran kepada Allah, penistaan agama dan dampak kepada orang luar biasa. nah itu perbuatan tukang sihir. Orang yang melakukan perbuatan sihir atau berbuat sihir maka itu perbuatan dosa besar namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin tidak mengerti apa yang dilakukan itu termasuk amalan sihir. Contoh, pelet membuat seseorang mencintai dirinya atau membuat suaminya cinta dirinya. Nah, ini sihir. Dengan cara-cara seitonia, datang ke tukang sihir, datang ke dukun atau ilmu kebal, debus atau yang semisalnya ini termasuk bagian dari sihir. Tapi kaum muslimin banyak yang tidak ngerti. Nah, kenapa ini termasuk perbuatan ilmu sihir dan meminta bantuan jin? Gampang. Tidak terbukti secara syariat. Nggak terbukti yang namanya manusia makan beling ya robek. Ya namanya manusia disabet dengan benda tajam sobek. Kalau sesuatu yang di luar kebiasaan itu tidak terbukti secara syariat seperti apa mukjizat. Mukjizat ini hanya nabi dan rasul. Setelah nabi dan rasul tidak ada. Yang kedua apakah aneh hanya tersebut? Sihir. Nggak bisa dibuktikan secara kodari. Kodari itu ilmu tentang sebab akibat. Melalui penelitian misalnya nggak bu, melalui penelitian yang namanya tubuh manusia kalau disabet dengan pedang nggak ada tubuh manusia yang tidak akan robek misalnya tidak akan terluka misalnya lalu apa ini pasti ada sesuatu yang aneh yang aneh itu ada dua ada tiga yang aneh itu sesuatu yang ajaib saya ulangi mungkin yang lebih tepatnya sesuatu yang di luar kebiasaan sesuatu yang di luar kebiasaan itu ada tiga mu'zizat itu hanya nabi dan rasul karomah untuk wali-wali Allah dan karomah ini tidak bisa dipelajari karomah ini tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diperlihatkan, dipertontonkan orang nih. Karomah enggak. Enggak bisa dipelajari. Allah memberikan karomah kepada siapa yang Allah kehendaki dan tidak bisa dipelajari. Tiba-tiba misalnya orang selamat, orang terkenal soleh, rajin ibadah, jatuh dari lantai lima, Subhanallah selamat nggak terluka. Itu karomah. Suruh ngulangin lagi, ya bisa menjadi mati. Nggak bisa dipelajari Karomah itu tidak bisa dipelajari. Allah memberikan pertolongan kepada wali-walinya. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipertontonkan. Itu karomah. Yang ini enggak, yang ini juga enggak. Satu lagi, sihir. Minta bantuan oleh jin. Ini yang kita bahas, perbuatan dosa yang sangat besar. Bisa dipelajari, diperlihatkan, dipertontonkan. Itu bukan muzizat, itu juga bukan karomah. Apa itu? Sihir minta bantuan jin terbukti bisa digagalkan kalau mu'zizat kalau karomah tidak bisa digagalkan ada orang yang mau gagalkan tidak bisa lihat aja bagaimana sihirnya para Fir'aun melawan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam langsung para tukang sihir itu terkagum dan aman billah aku beriman kepada Robnya Nabi Musa dan Nabi Harun mukjizat nggak bisa dikalahkan begitu juga karoma nah, sihir sangat bisa dan mudah Nah, itu ayat al kiram rahimani wa Perbuatan dosa sihir. Dan pembahasan ini para ulama kita membahas secara rinci karena saking dahsyatnya saking dahsyatnya bencana perbuatan sihir dan merupakan dosa besar dan tukang sihirnya kalau dalam agama Islam dipenggal. Yang memenggal bukan perorangan, bukan organisasi, bukan ormas, tapi penguasa, pemerintah. Bukan hak setiap orang, apalagi organisasi yang hak pemerintah. Nah, namun di negara kita, subhanallah, karena kebodohan tersebar nah, di internet itu jasa nyantet orang 10 juta jasa ini semua jasa melet orang satu juta jasa ini dan itu subhanallah lalu itu perbuatan kekufuran bebas mereka mem mempromosikan mengiklankan dirinya sebagai tukang sihir maka barakhalafikum orang-orang yang terkena kejahatan mereka sangat banyak di negeri ini kita tidak mengetahuinya karena kita tidak berkecimpung dalam dunia itu. Nah, sangat banyak. karena tiba-tiba orang sehat, salah seorang manajer sakit tanpa itu Diperiksa ke dokter ini, di EEG, di ini, ini normal, ini normal, ini normal. Tiba-tiba begitu tiba-tiba tanpa ada sebab sebelumnya. Setelah dilihat, setelah dicek, subhanallah ternyata ada jinnya yang mengganggunya, yang membuat sakit dia diutus sama tukang sihir untuk menyakitinya. Ini perbuatan sihir. Merupakan dosa besar yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini. Insya Allah dosa besar lima lagi insya Allah kita selesaikan pada sholat maghrib biidnillah yang disebutkan dalam hadis ini subhanakallahumma wa bihamdika ala ilahina anta astaghfiruka wa atubu